takathuran karena melebih-lebihkan sudah di atas kebutuhannya dan dia pun sebenarnya mampu mampu untuk berikhtiar bekerja mampu bekerja kok dia masih meminta saja me menikmati profesinya sebagai peminta itu fa innama yas'alu jamran maka sesungguhnya hakikatnya dia itu meminta bara api neraka yang dia dapatkan itu adalah bara api neraka seakan-akan berikutnya Nabi mempersilahkan. Fal yastaqil aw Silahkan mau bara api yang sedikit atau bara api yang yang banyak. Jualuk menjaluk titik yuk titik tok tapi di atas kebutuhannya dia minta bara api sedikit. Jaluk akeh berarti yang dia minta bara api yang sangat yang sangat banyak. Rawahu Abu Hurairah diriwayatkan hadis ini oleh Al Imam Abu Hurairah kharrajahu Muslim dan diriwayatkan kemudian dalam Sahih Muslim. Berikutnya hadirin hadirat. Dalam Sahih Bukhari nomor 1474 ada peringatan lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibni Umar diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Anna nabiya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. La tazalul mas'alah bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmin seseorang di antara kalian terus meminta-minta. Ini berarti peminta yang dikritik, yang konotasinya negatif, peminta yang bukan lagi hakiki tadi itu. Salah seorang di antara kalian terus meminta-minta. Hatta yalqallaha sampai kemudian di akhirat nanti dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa fi wajhihi mus'atulahmin menghadap kepada Allah dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Kalau bahasa Indonesianya nopo? Tengkorak itu. Menghadap kepada Allah wajahnya mboten enten sekerat daging pun. Tidak ada dagingnya sama sekali. Tengkorak menghadap kepada Allah dalam keadaan karena tidak punya malu tadi itu. Sudah tidak punya malu. Maka ini Sekali lagi memisahkan mana tadi yang dalam ayat 10 kok tidak boleh ditolak. Tapi berarti kan pengemis ini harus dikasih, harus dilayani. Tapi ternyata ada kategori-kategori pengemis yang ternyata di akhirat dia akan mendapatkan siksaan tertentu sebagaimana dijelaskan paling tidak dalam dua hadis tadi itu. Lalu pertanyaannya bagaimana sikap kita? Kadang kita itu tahu hakikat pengemis itu, kadang kita tidak tahu. Kalau kita tahu kita bisa oh, wong iki butuh atau nggak butuh karena kita tahu. Tapi kalau tidak tahu, di sini ada penjelasan dari Al Imam Al Qurtubi. As-sa'ilu idza kana muhtajan fala ba'sa an yukarrira al-mas'alah talatan i'dharan wa indharan wal afdalu tarkuh. Orang yang meminta. Jika dia memang butuh, nggak apa-apa minta sampai tiga kali untuk memenuhi kebutuhannya. Wal afdal tarkuh meskipun yang lebih baik adalah dia tidak minta. Berdasarkan keterangan al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Fa in kanal mas'ulu ya'lam bidzalik. Jika orang yang diminta itu tahu, tahu bahwa dia orang ini butuh. Wa huwa qadirun ala ma sa'alahu dan dia bisa untuk membantu orang tadi itu. Aku ngerti wong iki butuh dan saya mampu. Maka kata-kata kata Al-Imam Al-Qurtubi wajib alaihi iqta. Wajib bagi orang yang diminta itu untuk memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan peminta tadi itu. Wa ingkana jahilan bihi. Lek boten semerap pripun gak ngerti aku iki. Wong iki butuh apa tidak? Dia ini untuk E, profesi atau memang hakiki wa ingkana jahilan bihi dia tidak tahu hakikat orang yang minta tadi itu fayu'tihi rekomendasi dari al imam al qurtubi berilah dia makhofata'an yakuna sadiqan fi su'alih khawatir dia itu benar-benar memang seorang peminta untuk menutupi kebutuhannya untuk menutupi kebutuhannya kasih saja khawatir masuk dalam konteks sekian hadis yang kemudian atau bahkan ayat 10 tadi itu tapi kalau kita tidak ngasih, minimal kita tidak su, minimal kita tidak suudzon dan kita mendoakan saja dengan bahasa tadi itu Allah Karim. Allah itu Sang Maha, Allah Maha Pemurah. Inilah keterangan tentang ayat 10 meskipun kemudian ada penjelasan bahwa ada penjelasan lain bahwa peminta yang dimaksud dalam ayat 10 surat Ad-Duha tadi. Wa ammas sa'ila falatanhar menurut penafsiran lain maksudnya adalah penanya. Penanya tentang ilmu agama, bukan peminta. Sa'il itu bisa diartikan peminta, bisa diartikan penanya. Berarti menurut penafsiran kedua, wa amma sa'ila har adapun orang yang bertanya tentang urusan agama, jangan kamu hardik. Ini keterangan penafsiran yang kedua. Dijelaskan waqila al muradu bisa ilihuna alladhi yas'alu 'anid din ay falatan harhu bil ghiltati wal jafwah. Yang dimaksud sa'il di sini wa amma sa'ila falatan har maksudnya adalah orang yang bertanya tentang agama maka jangan kau hardik, jangan kau bentak, jangan kau beri sikap yang kasar atau kaku. Ini maksud ayat yang kedua. Qala Ibnul Arabi. Tentang ini Ibnul Arabi mengatakan, Wa ammas sa'il anid din fajawabuhu fardun alal alim. Adapun penanya yang bertanya tentang agama, maka seorang alim, orang yang tahu wajib untuk menjawab. Alim itu tidak harus seorang yang kita istilahkan dengan ulama. Kita tahu bab wudhu dan belum tahu tentang bab zakat. Berarti kita sudah alim dalam bab wudhu dan sementara belum alim dalam bab zakat. Kalau ada orang tanya kepada kita tentang wudhu, wajib kita menjawabnya. Wajib kita menjawabnya. Alal kifayah dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ka'i'ta'i sa'iril sa'iril birri sawa. Sama seperti orang yang berta orang yang bertanya tentang kebaikan apapun. Ada seorang ada salah satu keteladanan. Waqad Abu Darda yanzuru ila ashabil hadis. Abu Darda ini melihat para ashabul hadis, orang-orang yang menggeluti atau menekuni ilmu hadis. Waya besuturida uhlahum, waya besuturida ahulahum. Beliau senantiasa kalau ada ahli hadis itu langsung surbannya itu dihamparkan. Dibuat tempat duduk para penuntut ilmu yang menggeluti ilmu hadis secara khusus itu. Wayakulu, mengapa dia melakukan itu? Dia mengatakan, marhaban bi ahibbati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Selamat datang wahai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penuntut ilmu dihamparkan karpet. Cara sak menika dihormati dihampari karpet karpet merah oleh Abu Darda. Kemudian wa fi hadis Abi Harun Al-Abdi an Abi Sa'id Al-Khudri qala kunna idza ataina Aba Sa'id kami ini para tabi'in kalau mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri Abu Said ini mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai orang-orang yang menjadi objek wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa mudahnya, kalian ini tidak menangi zamannya kanjeng Nabi. Tapi Nabi Muhammad berwasiat secara khusus tentang kalian. Kalau ada penuntut ilmu, jangan kemudian ditolak atau kemudian disikapi dengan kasar dan kaku, tapi hormati dia. Inna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna nasalakum taba." Wahai sahabatku sekalian, kata Nabi Muhammad, orang-orang itu akan mengikuti kalian. Orang setelahku ini akan mengikuti kalian. Maksudnya adalah para tabi'in. Mereka itu akan mengikuti kalian, taba tabi'in. Wa inna rijalan ya'tunakum min aktoril ardi yatafaqqahun. Sesungguhnya beberapa orang akan datang dari timur akan datang maaf dari berbagai penjuru bumi untuk bertafakuh fiddin, untuk mempelajari dan memahami agama. Fa'idha ataukum fastausu bihim khairah. Kalau kemudian mereka datang kepada kalian, maka aku berwasiat kepada kalian, berilah sikap yang baik untuk mereka. Jadi para penuntut ilmu ini adalah objek wasiat Nabi Muhammad SAW agar mereka diberi sikap dan respon yang baik. Wa fi riwayah dalam riwayat lain ya'tikum rijal min qibalil masyriq. Akan datang menemui kalian orang-orang yang berasal dari timur. Makkah Madinah ini di tengah, apalagi Makkah itu. Islam ini kan luar biasa, pas ada di tengah. Makkah itu ada di tengah secara geografis, secara kultur, secara budaya, secara keyakinan berada di tengah. Berada di tengah Makanya kalau Ka'bah itu penemuan Dr. Zahlul Najjar, Ka'bah ini ternyata pas ada di tengah bumi. Mengapa Makkah disebut sebagai Ummul Qura? Um itu ibu, Qura itu kota-kota, ibunya kota-kota. Karena seorang geolog, seorang ahli geologi meneliti ternyata struktur bawah tanah itu lempengan-lempengan bumi itu mengalir dari arah Makkah. Makanya disebut sebagai Ummul Qura. Ummul Qura, ibunya kota-kota. Dan kalau kita lihat Google Earth saja, kita pas berada di tengah Ka'bah, kita tarik memang Ka'bah itu pas ada di tengah. Secara geografis berada di tengah, secara kultur juga berada di tengah, secara tradisi antara barat yang materialis dengan timur yang mistis termasuk ayat yang menjelaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dan demikianlah kami menjadikan kalian umat yang tengah-tengah umat yang wasat. Ayat ini ternyata pas berada di tengah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kemarin kita jelaskan ada 286 ayat. Tengah-tengahnya Al-Baqarah berarti 286 bagi 2 sama dengan 143 ternyata di ayat 143 inilah ayat yang membicarakan bahwa kita umat Islam ini adalah umat yang tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalau berbicara berada di tengah Makkah, kemudian Madinah secara umum Jazirah Arabia berada di tengah, Nabi Muhammad mengatakan akan datang penuntut ilmu dari wilayah timur. Semoga kita Indonesia termasuk yang menjadi wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timur itu kan Asia Tengah, Asia Tenggara. Asia Tengah yang an-an itu, Asia Tenggara yang iya-iya-iya itu, Malaysia, Indonesia, Filipina, yang A itu. Yang kalau an-an itu kan Asia Tengah, Iran, Kazakhstan, Turkmenistan, Afghanistan, Jodipan, Polean, Kauman, Mergan, <laughs> Bandulan, itu Asia Tengah itu. Semoga kita masuk dalam wilayah timur karena kita berada di timurnya, di timurnya. Ternyata Islam itu berkembang pesat ke wilayah timur. Para penuntut ilmu itu yang semangat dari wilayah timur. Al Imam Al Ashari dari Asia Tengah, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi di Asia Tengah timurnya Makkah Madinah itu. Dan kemudian merembet di sini dibawa oleh Mbah-mbah Wali Songo. Berkembang Islam di Indonesia menjadi umat apa namanya negara yang berpenduduk mayoritas umat eh, mayoritas berpenduduk muslim. Maka semoga kita termasuk apa yang eh, diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang orang-orang dari wilayah timur yang mereka itu bersemangat untuk menuntut menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Ini yang diistilahkan dengan tahadduts bin nikmah, menyebutkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita kita dapat kebaikan apapun dianjurkan untuk kita bahasakan, kita ungkapkan, kita bicarakan kepada orang lain. Pertanyaannya apakah bukan pamer? Kita sebarkan tulisan beberapa hari yang lalu, ada perbedaan antara tahadduts bin nikmah dengan riak atau pamer. Tahadduts bin nikmah itu pelengkap syukur, sedangkan riak itu untuk kesombongan. Riak atau pamer itu niatnya duniawi melalui amal-amal ukhrawi. Melakukan ibadah tapi tujuannya duniawi Tujuan duniawi bisa saja untuk pamer atau untuk menutupi kekurangan diri. Ini riak. Kalau tahaduf bin nikmah itu ngomong kebaikan kepada manusia, tapi tujuannya untuk bersyukur, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, riak itu targetnya adalah manusia dengan amal-amal ibadah yang seharusnya untuk Allah Sekali lagi, ria itu targetnya manusia melalui amal perbuatan ibadah yang seharusnya diberikan kepada Gusti Gusti Allah itu ria. Kalau tahadus bin nikmah membicarakan kepada manusia, tapi targetnya tetap Gusti, targetnya tetap Gusti Allah. Ini perbedaan antara tahadus bin nikmah dengan ria. Dijelaskan di sini dalam Al-Qurtubi. Al Hasan bin Ali radhiyallahu an pernah mengatakan, "Idza asabta khairan au amilta khairan, fahaddits bihi athiqata min ikhwanik." Kalau kamu habis melakukan kebaikan atau kamu menemukan suatu kebaikan, maka sampaikan kepada temanmu yang memang temanmu ini terpercaya. Berarti jangan ngomong ke siapapun secara umum, kepada orang-orang yang kamu percayai saja. Ini catatan yang pertama dari Hasan bin Ali. Dilanjutkan kemudian dilengkapi oleh Ibnul Arabi supaya kita bisa membedakan antara tahadduts bin nikmah dengan riya. Idza asabta khairan au alim alimta khairan fahaddits bihi athiqah min ikhwanik. Kalau kamu habis melakukan kebaikan dan mengetahui suatu kebaikan, beritahu kepada yang lain ala sabili syukur lal fakhr wat ta'ali dengan tujuan untuk bersyukur bukan untuk kesombongan dan meninggikan diri dengan tujuan untuk sombong tidak, tapi ini tahadus bin nikmah ini sekali lagi pelengkap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu riwayat dari Amr bin Maimun. Beliau mengatakan laqiyar rajul min ikhwanihi man Jika seseorang bertemu dengan temannya yang dia percaya pada dia, yakululahu boleh dia mengatakan razaqaniyallahu minas salatil barihah kada wa kada. Alhamdulillah tadi malam saya sudah dikaruniai oleh Allah kekuatan kesempatan untuk bisa sholat malam Loh ini kan seakan-akan dia riak, dia pamer. Tapi kalau niatnya adalah untuk bersyukur, bertahadus bin nikmah ini sesuatu yang baik. Jadi antara tahadus bin nikmah dengan riak bedanya sangat tipis. Itu kembali kepada hati dan niat. Mari kita perhatikan riwayat terkait seorang ulama yang bernama Abu Firas. Abu Firas ini pernah bertemu dengan seorang temannya yang bernama uh, Abdullah bin Ghalib. Uh, Abu Firas Abdullah bin Ghalib di suatu pagi dia pernah mengatakan, "Laqad razaqani Allahu al-barihah kada, qara'tu kada, wa sallaitu kada, wa dzakartu Allah kada, wa fa'altu kada." Saya tadi malam alhamdulillah bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Qur'an sekian-sekian juz Tadi malam saya bisa sholat sekian rokaat. Tadi malam saya bisa berzikir kepada Allah dan melakukan ini itu amal kebajikan. Mendengarkan cerita Abu Firas ini, seorang sahabatnya mengatakan, Ya Abu Firas, wahai Abu Firas, inna mithlaka la hada. Orang seperti anda ini tidak layak mengatakan itu. Dia seudon ke Abu Firas ini pamer. Tadi malam sudah baca Quran, sudah sholat sekian rakaat. Ternyata apa yang dikatakan oleh Abu Firas, Qala yaqulullahu ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis wa taquluna antum la tahaddats bi ni'matillah. Allah itu loh memerintahkan kita itu untuk tahadus bin nikmah. Sedangkan kamu melarang saya untuk tahadus bin tahadus bin nikmah. Jadi yang dimaksud oleh Abu Firas tadi itu menceritakan apa yang dia lakukan semalam itu adalah untuk tahadus bin bin nikmah. Niatnya adalah untuk bersyukur dan melengkapi syukurnya kepada Allah dan ini sekali lagi bedanya sangat tipis makanya mengucapkan atau mengungkapkan kebaikan itu ada beberapa kategori. Yang pertama kalau niatnya untuk bersyukur tahadud bin nikmah hukumnya boleh bahkan dianjurkan. Yang kedua kalau niatnya untuk menyemangati yang lain, aku mari nyumbang masjid sak juta. Yang lain yang diceritai, oh, aku butuh nyumbang lebih. Kalau tujuannya cerita seperti itu untuk menyemangati yang lain, ini juga boleh. Tapi kalau niatnya pamer, niatnya untuk dipamerkan kepada orang lain, ini tentu yang tidak boleh. Sebagai penutup, orang Yaman itu kalau hari raya, itu pakai sarung, itu sarungnya mesti masih ada capnya itu capnya itu dipakai ke masjid. Kita pertama datang ke Yaman, lo heran kok oh, si ono, ono ini si ono capek, ono bandrol, si ono. Ternyata ketika kita tanya, mengapa Anda punya tradisi semacam sak masjid ini wonten capek sarungnya danten, Wonten sing atlas, wonten sing nopo. Kita tanya apa? Motivasinya mereka mengatakan tahadud bin bin nikmah. Karena berdasarkan hadis, kalau Allah itu memberi nikmat kepada seseorang, maka Allah suka melihat dampak nikmat yang telah dia karuniakan terhadap hambanya itu monggo lek nggak ada sarung anyar mangke <laughs> tempelannya ditamel cek murah wong tola lagi mugi-mugi barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah biqabulil fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rizukna hubbak Ya Allah karuniakan pada kami rasa cinta yang tulus untukmu Wa hubba man ahabbak Karuniakan kepada kami Kecintaan kepada orang yang mencintaimu Wa hubba ma yukarribuna ila hubbik Beri kami anugerah ya Allah Untuk bisa makin cinta pada perbuatan yang dapat mendekatkan kami pada cintamu Allahumma gfir lana wali walidina Ya Allah ampuni kami dan kedua orang tua kami Warhamhum kama rabbawna sigara Kasihilah mereka sebagaimana saat mereka membimbing kami di masa kecil Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa azab an nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatiha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته